Lah saya itu berkenalan dengan jenengan hanya punya kepentingan itu supaya iman-iman yang faktor Allah itu hidup lagi. Ya iman-iman sefaktor Allah nopo hidup lagi. Kita bilang kalau kita tidak makan mati itu yang kita ketahui, tapi itu udah ilmu. Kita nggak akan ngomong bisa hidup itu dengan paru-paru jantung itu yang kita ketahui, tapi itu tidak ilmu. Yang benar-benar ilmu kayak wahwaladhi yuhyi wa yumin. Paham tinggal maksudnya? Lah itu pentingnya kenal ulama. Lah kalau kamu begitu berarti benar-benar mencintai Allah karena Allah kamu dat yang super, yang luar biasa. Nah, tapi nak kenyifati Allah kaya wong awam. Carane urip piye tanpa jantung? Padha karo kene nakoki pangeran. Ndak iso tenan Gusti jenengan kula urip tanpa napa? Pangeran ibu takoki ngono. Itu kan. Lah itu termasuk al-mutahabbina fillah, orang yang mencintai ulama karena ulama lah yang bisa memuji Tuhan. Mane tiang Yahudi, tiang Nasrani dikritik Allah wa ma wa haqqan apa qadri. Mereka tidak bisa menghormati Allah dengan sepenuh-penuhnya sifat Allah. Karena mereka sering mengukur kekuasaan Allah ambek yang mereka lihat. Nggih, ambek yang mereka napa? Lihat. Mulane gejolkane Quran anggo jelek wong Yahudi. Orang Yahudi itu meyakini Isa itu anak zina karena Maryam tanpa bapak kok punya anak berarti anak napa? Zina. Cari pangeran anggot sok Yahudi tim cari ne cerdas pikir kok. Cara pangeran yo gampang. Inna masalah Isa inta wohi kama salin apa Adam. na Isa ibu mau hal mergo tanpa bapak kudune wong Yahudi lu engkar anane Adam. Adam malah tanpa bapak tambah ibu. Lah ya iku pentingnya ngaji. Ngaji ku sono pembanding. Dadi kowe nak dewa-dewa no yang Anda ketahui, Anda akan jadi kafir. Meskipun gak kafir yang tenang-tenangan tapi kafir diam-diam perkara ini meragukan kekuasaan ini apa? Allah. Jadi mulane kula niku kan delok wong nggih bingung. Aku nak ra umume wong jare ra pinter, nak kaya umume wong dadi setengah kafir. Ya memang repot jadi ulama tapi harus berani ngomong nah, itu tadi makanya Mang Ghazali bilang Quran ilmu tertinggi itu ketika hanya nyifati Allah kata wa huwal yuhyi wa yumit. Allah bisa menghidupkan eh tanpa syarat. Wa yumit ya tanpa syarat. Jadi ya itu begitu. Misalnya begini bedanya. Ya. Saya bisa hidup kan karena makan, karena minum. Tapi orang Islam disuruh yakin ada makhluk Allah di sana yang kita tidak tahu, namanya malaikat. Itu hidupnya jutaan tahun tanpa makan, tanpa minum. Itu kalau ulama langsung tahu, kita dengan malaikat tidak ada bedanya. Artinya kalau Allah bikin Jibril butuh makan ya bisa. Kita dijadikan kayak malaikat tanpa makan. Ya bisa, karena ujung-ujungnya keputusan tertinggi malaikat rah butuh mangan ngono iku ya ora krana saktine malaikat tapi krana kersane Allah. Kita digawe lemah ngene iki ya ora krana kita lemah ya mergo kersane Allah. Itu sebut napa wa wallazi yuhyi wa yumiit. Paham gini ini penting kalau aturakan dados kula mungkin hanya sekali niki dimai kitab ini sudah saya cek hadisnya. Ini kan kitab Ihya terus yang terakhir itu sarahnya Ihya Sayyid Zebidi. Saya Zabidi itu yang mensarai Ihya. Kebetulan kalau kemarin-kemarin tuh sering menghatamkan Ihya. Urut, maksudnya buatan mau acak, buatan urut. Nah, sampean kan yura ya urut yura ya hatam. Jadi um, artinya umpama mau ku yo ya mungkin tahu hatam tapi ora urut. Kayak ngaji kilatan nak ngaji hatam tapi buatan apa urut. Ihya itu dikarang tahun 410 450 beliau lahir kapundut 505 ora orang sing nyarai 600 tahun enggak ada yang mensarai sing nembe tahun sewu atus wonten sing nyarai tiang alim saking Yaman termasuk Sayyid Duriyai Kanjeng Nabi ini jenis Sayyid Murtadun apa Azabiti wonten sing maca Zubaiti tapi kalau nak maca Azabiti nah ketika saya baca itu terakhir-terakhir beliau di kesimpulan pada akhirnya sing diridani Allah itu nanti hanya orang yang saling mencintai karena apa, apa karena ini yang menciptakan agama kata beliau karena ini yang menciptakan apa agama Terus Said Zabid nyontohkan orang Islam yang paling fasik hukumnya gimana ini juga ikut menciptakan agama. Ini misalnya begini ya di Jogja misalnya kan mayoritas Islam. Masih preman ya jenenge Nur Aini Kok misalnya sing wong nakal ya jenenge Solikati sebagai masih gini. Paling ndak itu kalau ditanya masjid itu roh ya janggal nak orang Islam. Ya kita menjadi mayoritas pe raisin, pe sholat raisin, mergo mayoritas Islam meskipun ketemu orang-orang yang tidak nopo sholat. Jadi kalau ada misalnya hidup di Australia atau hidup di Ambon, ya, namanya siapa Martinus, ya. sopo jenengnya jeneng Kristen, terus kita kok abe sholat, kita kok masjid ya rawani, wes meragukan ono orangnya ra jelas, sing ditakoki tidak nopo Islam. Tapi wong fasik sing ra sholat lah asal Islam kita kok masjid ora sungkan wong dekne. Islam. Itu zaman Sidina Umar gendikan apa orang fasik Islam dapat saham ghanimah? Jawab Umar dapat karena memperbanyak kuantitas <laughs> lah iku ya al mutahabina napa villa kula niku nate diceritani kanca-kanca tangga kula sing kerja teng Malaysia TKI TKI teng Malaysia itu pernah satu kapal tuh saking banyaknya penumpang itu ada jumatan karena pas dina jumat walhasil penumpang sebagian sing non muslim gak seneng karena dak bawah itu dipakai jumatan yang tempat publik itu dipakai jumatan Wong Islam senengane ganggu wong ae, wong kapal wong akeh tigo Jumatan. Itu sing ngomong ngono dijotosi. Sing nah. jure sing jotosi sing ra Jumatan. <laughs> Dadi yo dene ra Jumatan jagongan mek Cina. Ngono niku tangga kula. Aku ra trimo Gus tak jotos. Lah Jumatan nggih <laughs> Jadi jangan kira orang Islam yang tidak Jumatan itu tidak bila yang apa Jumatan. Kau dua iman, dua apa? Dua iman. Ya, Islam Islam Islam sing kereng-kereng ngoten terus saleh kok sampean nggih boten. Nggih seru-serunan ngoten mawon, tapi nggih penting. Lan ning ngendikane sing aran hikam, umpama nure wong mukmin sing maksiat ku dipadangno iku tembus langit sampai akhir bumi. Mu iku mukmin sing mak napa? Maksiat. Mergo ana nure iman, nggih ana nure iman. Lah nure iman ngopo? Ndekne nyebut Allah. Coba yang mentabukan Tuhan Yesus itu siapa? Wong Islam saat dunia darah nih pangeran Namun Allah Subhanahu wa taala. Artinya dekne duwe ketakwaan yaiku nyingkir roliannya Allah kemungkinan menjadi Tuhan. Dia tetap ikut sebagai duta kita menafikan selain Allah kemungkinan jadi Tuhan. Soal dia dekne zino maksiat maling yaiku maksiat ngono tapi tetap dekne membunuh orang melakukan teori non Islam. Lagi sama saya hitung secara ekonomi, mugo kowe dadi pangeran. Kowe mari ora roh. Ora roh ngitung per miskolan apa? Terro. Saiki hitung cara model dagang. Sak bantul lah misalnya contoh sak bantul. Sak bantul iku Islam kabeh, gak salat kabeh. Seng salat iku sepuluh persen. Berarti butuh masjid misalnya satu. Tapi berhubung Islam kabeh gak butuh gerejo blas. Berarti kan nggak ada sistem bisnis yang karena faktor nopo gereja. Ya patung Yesus ora payu, gereja ora payu, mergo Islam kabeh. Artinya sebab nggak ono gereja itu sebab apa? Sebab pokoknya Islam soleh pasal Islam. Lho boten tak bedheki. Sebab ora ono gereja itu asal Islam apa kudu Islam soleh? Asal Islam. Berarti asal Islam itu wis iso gusur kemungkinan ono tempat kemusrikan. Boleh sekali-kali ngeregani, rasa oleh kan jamu ya kue ya dewi ada. Udah sawangan ora siap aku ngelemong rasoleh. Olehmu sombong lho, podo rasoleh kok ono rasa rasoleh. Artinya memberi kontribusi kan tetap. Memberi kontribusi keantian kepada kemusyrikan. Faham ya maksudnya? Dan berjumlah itu berlipat-lipat tiap orang Islam berarti ngurangi populasi nawa kemusyrikan bariku kowe di anak senajan tora sholat pokoknya pangeran Allah pangeran liana Allah gak masuk akal akhirnya anak am yo ya muni Allah Allah ya ham paham pokoknya pengerannya Allah wah kata malane sing diarani iman kuwi ya syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sing diarani lah sing diarani Islam lah iku ana buta salat barang Lah saiki wong ku bodho masal, iman be Islam ku dadi sita. Padahal sing terani i iya manuis bahwa yang keyakinan ana Allah lah sing terani Islam lo sholat urukon rukun Islam ta rukun iman rukun Islam tapi ngantri ya do lali padahal ngaji mulai cilik kalau pula balik dibantah kiai lho legus mulai kadung Islam kok ora salat. iman itu iman itu rukun iman nak sholat itu rukun jangan len terang nawe atas iman itu disebut pimpido tuh okay. rukun iman pertama nopo antuk mina bila rukun Islam pertama syahadat berarti kan iman na Allah kan dua kali kan iman yo rukune iman yo nomor siji Allah rukune Islam Tapi mungkin nak nomor loro salat itu rukun Islam tok apa rukun iman? Rukun Islam. Nak rukun iman ana salat ora? Buatan Berarti uang ora sholat itu ijek iman ta wis ora iman? Ijek iman.